الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Khanafitina azakumullah kita lanjutkan syarat yang berikutnya dari persyaratan persyaratan jual beli. Masuk pada persyaratan yang ketiga yang disebutkan muallif rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa ayyakun al-aqidu malikan lisyai' au ma'dzunan lahu fihi wa huwa balighun aqilun syarat yang ketiga ialah al-aqid seseorang atau pihak yang melakukan akad jual beli adalah pihak yang memiliki sesuatu memiliki barangnya atau pihak yang diizinkan secara syariat untuk melakukan akad jual beli. Ketentuannya dia balik berakal dan rasyid terbimbing yang bisa mengurusi keuangannya. Ibnu Azzaikumullah kali ini muallif rahimahullah membawakan persyaratan persyaratan yang berkaitan dengan pihak yang melaksanakan transaksi jual beli akid terkait dengan penjualnya atau pembelinya terkait dengan penjual dan pembeli ada dua syarat syarat yang pertama bagi yang akid yang melaksanakan akad dia memiliki barang tersebut atau barang itu miliknya dia. Ini dengan dasar hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan la tabi' ma laisa indaka Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ini hadis disebutkan di dalam uh, di, di, disahihkan oleh para ulama at tirmidzi Ibn Hazm, An-Nawawi, Syekh bin Baz, Syekh Bani, dan juga yang lainnya. Juga dengan hujjah ijma' dengan kesepakatan para ulama Al-Imam Ibn, eh, Ibn Hazm rahimahullah menyatakan wattafaqu anna bai'al mar'i ma la yamlik fa innahu batil. Mereka semuanya sepakat seseorang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya itu batil, dinyatakan batal akad jual beli. Nah, ini ketentuan pertama bagi orang yang melaksanakan akad. Di sini banyak masalah, ya ikhwan. Banyak masalah yang diangkat oleh para fuqaha terkait dengan syarat ini. Di antaranya tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang bukan miliknya. Misal si fulan punya barang. Baik, entah kitab, HP, motor, mobil, apa begitu. Satu orang ini menawarkannya kepada yang lain. Pak, ini ada motor. Ini bukan punya dia, punya si fulan. Pak, ini ada punya ini motor second ini. Saya jual kepada Bapak 5 juta. Murah, deal, deal. Ini motor bukan punya dia. ada lah ya sukunya haram dikarenakan bukan barang yang dia miliki. Dia menjual motornya orang lain, barangnya orang lain dan sebagainya. Ini jelas ya ikhwan. Termasuk di dalam bab ini kanum tinazakumullah adalah sebuah akad yang dikemas di dalam akad pinjam meminjam. Sebuah transaksi yang dikemas dalam bentuk pinjam meminjam. Surahnya jual beli, tapi sesungguhnya pinjam meminjam termasuk baik mala milik. bisa saya perlu barang saya perlu motor untuk usaha saya saya nggak punya duit saya bilang sama al-akh namanya Ahmad ya Ahmad saya perlu motor tapi saya nggak punya duit kata si Ahmad motor yang mana mari sama saya datang ke dealer ke showroom saya tunjuk itu motor yang ini, yang ini, yang ini disebutkan sifat-sifatnya yang itu. Kerasi amat sudah. Itu motor saya jual kepada antum 20 juta. Itu motor didealer harganya 17 setengah. Nah, iya, sama si Ahmad dijual sama saya. Itu motor saya jual kepada antum 20 juta. Tempo setahun. Deal, deal. Ambil saya ambil di showroom tadi itu motor, sudah urusannya Ahmad sama dealer, saya sama Ahmad. Ini tidak diperbolehkan. Alasannya dikarenakan baik mala yamlikuh. Dia menjual sesuatu bukan milik Itu milik showroom. Dealer bukan miliknya Ahmad. Tapi Ahmad membuat akad kepada saya dengan barang yang di tadi. Itu hakikatnya pinjam Tujuh belas setengah dibayar dua puluh juta riba. paham ya? saya, dipahami. Atau termal dalam bab ini barakallahu fikum apa yang dilakukan oleh bank-bank yang ada baik bank konvensional atau atau, atau bank syariah sistem murabaha, sistem murabahanya mereka gambarannya saya perlu motor atau mobil datang ke bank. Datang pada pihak bank. Bank, saya memerlukan mobil. Ya, mobil yang apa, Pak? Ya, yang irit, yang bagus. Saya memerlukan mobil R3. ha? Apa R3 yang apa ini? Al-Muhim lah, Suzuki R3 GX. Hmm? Special Edition. Barakallah. Iya. Ya sudah. Di showroom yang mana? Di showroom Priok. Iya. Akhirnya, ya Bang bilang, ini mobil itu kami jual kepada Bapak nasabah dengan harga 200 juta tempo tahun. Padahal di pasaran berapa ya, Pak? Berapa harganya di pasaran? 175. Para kelas itu. Dijual sama pihak bank 200 juta. Di pasaran, Bapak tahu sendiri harganya 175, kami jual 200 tempo setahun. Deal, deal. Nah, tangan sekarang sudah. Bapak silakan ambil ke showroom. Datang showroom. Nanti dia tahu menghubungi pihak showroomnya. Hukumnya apa ya kan? Ini hukumnya haram termasuk baik mala yamlik dikarenakan surum menjual barang milik eh, dikarenakan bank menjual barang milik surum yang belum dimiliki pihak bank tadi. Akadnya di muka sudah bikin akad untuk barang yang belum dia miliki. Ada haram. Hakikatnya pinjem 175 bayar 200 itu namanya riba. Paham tuh? Paham insyaallah ya? Ini la yajuz hukumnya haram. Barakallahu fikum. Hada wabah. ya. Baik, kalau pihak bank mengatakan Tunggu sini Pak ya. Saya hubungi dulu pihak showroomnya. Ada nggak barang yang Pak minta? Dari pihak bank telepon ke showroom. Ini dari bank ini, ini ada nggak barang di situ yang begini, begini, begini, begini, begini? Ada. Harganya berapa? Itu ketemunya 175. Ya sudah. Itu dibeli sama pihak bank, nanti kami transfer uangnya. Dah, deal. Nanti diambil oleh orang namanya Fulan, Fulan dapat keterangan dari pihak bank. Ya Pak, saya Sudah Pak, itu barang sudah kami beli. Barang tadi dari pihak showroom menyatakan harganya 175 juta. Kita fair siapa ya? Kami dari pihak bank menjual mobil tadi kepada Bapak selaku nasabah 200 juta. Bikin akad. Silahkan diambil disuruh. Hukumnya apa ya, Kon? Hukumnya apa ini? Sah. Kenapa kok sah? Sebab pihak bank sudah menghubungi surum tadi. Sah? Sah? Lupa kok aja? Sah? Jawabannya tidak sah. Jawabannya tidak sah. Nah, namun alasannya bukan terkait dengan belum memiliki. Dia sudah memilikinya, sudah dihubungi pihak dealernya. Tidak sah dikarenakan masuk dalam kategori yang lain larangan menjual barang sebelum diterima. Melarang menjual barang sebelum dipindah tempatkan. Di sini barangnya masih ada di showroom. Pihak bank belum mengambilnya, belum memindahkan dari tempatnya. Buktinya dari pihak asabah disuruh ngambil termasuk riba sama dengan pinjem 175 bayar 200. Paham ini? Paham ya, Pak? Barakallahu Jadi uh, ini semuanya terkait dengan persyaratan yang pertama, ayyakunal aqid malikan lisyai. Sang sang akad yang yang akad harus memiliki barang tadi. Sehingga tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang belum dia miliki. Yang belum dia miliki. Barakallahu itu. Apa ini? Saya mau tanya sekarang. Hmm, pertanyaan nanti saya yang tanya. Kumpulkan pertanyaan nanti dijawab. Saya yang tanya sekarang. Hmm, -hmm. antum antum antum antum. Ya enggak, sibuk ngurus ini aja. Pak jadi lupa pertanyaan saya. Hah? Aduh, langsung hilang tadi. Allah musta'an. Apa tadi yang mau saya tanyakan sama antum tadi? Yakun eh, al-aqid malikan lisyai. Antum pemain madu, penjual madu tanya, Nah, bisa dikatakan distributor madu. Jakarta ya. Saya ya pemain kecil lah, agen. Nah gitu ya. Saya telepon antum. Assalamualaikum. Uh, saya mau pesan madu. Madu hutan Sumatera satu ton. Agen besar tadi ya. Nah, uh, madu yang ternak berbagai macam nektarnya itu satu ton. Ya, deal. Yang ton harganya sekian puluh juta, ini sekian puluh juta. Ya siap. Gimana? Uang di muka. Uang saat, uang dulu. Ada uang, ada barang. Dalam keadaan antum tidak punya barangnya. Antum tidak ada. Seperti antum lagi tidak ada barang, lagi kosong barangnya antum ini. Tadi antum sudah akad sama saya. Via telepon, via WhatsApp dan segala macamnya. Deal. Madu hutan Sumatera, satu ton, yang ternak beton dengan arah berbagai macam rasa. Hukumnya apa ini? Hah? Haram. Kenapa haram? Barang belum dimiliki. Hah? Uh -uh. Barang belum dimiliki. Antum jangan bilang haram kenceng-kenceng ini. Yang lainnya pada protes. Sekian lama itu transaksi yang terjadi. Ya, Pak ya. Ya apa iya? Barang tidak ada, dia terus melayani order. Kan gitu. Enggak ready, dia enggak barangnya, barangnya belum ada. Terima order dari sana sekian tahun tulis, yang sana sekian tahun hmm, sekian tahun sekian tahun Barang belum ada. Haram berarti. Haram ya ikhwan. Jadi ya ikhwan. Hati-hati antum jangan nakat sembarangan ya. Haram alasannya menjual yang belum dia miliki. Masya Allah. Ada yang mengatakan halal? Hah? Halal? Iya. Haram. Kenapa kok halal? beli yang apa? Dalam tanggungannya tadi. Masya Allah. Dia mengatakan halal. Dikarenakan dia menjual sesuatu yang dalam tanggungan dia. Otomatis dia janjikan waktu uang di muka. Saya kirim bulan depan. Uang di muka, saya kirim pekan depan. Ya apa ya? Ya nggak mungkin uh, uang dibuka, tahu-tahu barangnya ada, hmm, via telepon, nggak mungkin. Itu dikirim. Nah, di sini karantina azakumullah. Jual beli yang semacam ini asalnya terkena riwayat tadi, dia belum punya apa-apa. Tapi dalam Islam ada solusi. Ini yang penting. Ada solusi. Solusinya adalah menggunakan sistem salam. Ini dikecualikan dari larangan menjual sesuatu yang belum dia miliki. Menggunakan sistem salam. Caranya bagaimana? Caranya uang di muka. Untuk barang tertentu dengan sifat tertentu, jumlah tertentu, takaran tertentu, semuanya jelas spesifikasinya diserahkan di waktu yang tertentu. Itu namanya salam diperbolehkan dalam Islam, ada dilaksanakan di zamannya Rasul dan para sahabat. Itu solusi untuk eh, untuk menangani kasus yang seperti tadi. Sehingga antum bisa order. Antum sudah memiliki petani-petani yang siap untuk mengadakan barang. Antum bisa order. Ada masalah. Caranya uang di muka. Barangnya ini, ini, ini jumlah sekian, kirim tanggal sekian. ya juz Itu diperbolehkan termasuk bayi salam, bukan termasuk menjual yang belum dia miliki. Tapi itu ketentuannya. Uang dibuka, jelas barangnya apa, sifatnya apa, jumlahnya berapa, takarannya berapa, kapan waktu penyerahannya. Harus jelas semua. Jadi hukumnya yang diharamkannya Nah, boleh dengan ketentuan tadi. Barakallahu Ketika nanti sang penjual ternyata tidak bisa meng me mengirim barangnya, maka sang pembeli punya khiyar. Dia bisa batalkan, minta lagi uangnya. Barakallahu itu. Paham tuh? Nah, ketentuan yang kedua. Syarat yang kedua terkait dengan ala akid, terkait dengan orang yang mengadakan akad yaitu ayyakuna ma'dzunan lahu fi orang yang mengadakan akad diizinkan secara syar'i untuk akad jual beli. Disebutkan dalam alif ada tiga ketentuan. Yang pertama balik yang mengadakan akad penjual atau pembeli balik sudah usia balik. Bagaimana dengan jual belinya anak kecil? Dijawab, kalau anak kecil tadi sudah mumayyiz, sudah mumayyiz, ngerti, walaupun dia belum balik, maka pendapat yang rajih boleh boleh melaksanakan akad jual beli sebagian mereka menyebutkan ketentuannya ketentuannya izin sang wali izin orang tuanya dan yang kedua bukan dalam akad jual beli yang besar Nah mungkin anak masih belum balik masih mumayis jual beli perumahan miliaran, properti miliaran, otomotif miliaran, tidak mungkin. Sehingga harus dengan izin wali orang tuanya atau walinya. Yang kedua akad jual belinya kecil tidak besar. Adapun yang belum mumayyiz tidak sah akad jual belinya. Tidak salah ya? Sehingga yang harus balik yang kedua akil harus berakal sehingga orang yang gila tidak sah akan jual beli. Orang yang mabuk hilang ingatan tidak sah jual belinya. Paham dong? Orang yang marah besar sedang marah sampai hilang ingatan tidak sah akan jual belinya. Paham salah ya? Jantung lagi transaksi sama seorang, lagi transaksi gitu, Ditelepon sama orang lain. Uh, marah dia. Oh, Ditelepon marah-marah dia. Oh begitu. Pak, pak, pak ini gimana pak? Deal apa enggak deal pak? Enggak, kamu enggak mau dimarah-marahin. Wah kamu. Kamunya, pak gimana pak? Deal apa enggak deal? Deal, deal. Oh, oh, oh, oh begitu. Wah, deal. Tidak. Ternyata begitu dia sudah hilang marahnya. Mana bulan tadi? Sudah pergi pak. Terus gimana? Barangnya mana? Oh, di bawah. Loh, kok oh, di bawah kenapa? Yang deal, Pak. Apanya yang deal? Loh. Tadi Bapak ditanya sama dia, deal? Bapak katakan deal. Di sini katanya para fuqaha, kalau marahnya itu terkendali, dia masih bisa mencerna apa yang dia ucapkan, sadar apa yang dia ucapkan, sah. Tapi kalau tidak sadar, Saking marahnya sampai kolap atau otaknya ya kan. Maka tidak sadar. Maka tidak sah. Sama kayak orang yang segeran, yang mabuk, yang sadar, atau sama dengan orang yang gila. Harus berakal. Yang ketiga, Rasyid. Yang namanya Rasyid, alladhi yuhsinu tasarruf malik Orang yang bisa memanage harta bendanya. Adapun orang yang sedih, sedih itu lawannya. Orang yang bodoh yang tidak mengerti bagaimana mengurusi uang, tidak sah jual belinya. Orang yang idiot-idiot dan segala macam yang tidak paham, tidak sah jual beli. Harus rasyid. Yang keempat, penambahan dari para ulama yang lain, ayakuna hurra. Dia statusnya merdeka. Adapun budak harus izin harus izin uangnya. Ini empat. Hurun akilun balighun rasyid. Merdeka, berakal, balik dan rasyid. Ini orang-orang yang diizinkan secara syar'i. Baik. Disebutkan oleh, oleh para fukuh ayahkan. Orang-orang yang berhak mengadakan akad jual beli selain malik usyik. selain yang memiliki barang yaitu allazi yaqumu maqamal malik. Ini penambahan berikutnya. Termasuk yang diizinkan seseorang yang menduduki posisi pemilik barang. Seseorang yang menduduki posisi pemilik barang meliputi satu wakil wakilnya dia. Baik. Dua meliputi wali walinya baik walinya anak yatim walinya orang yang sedih yang istiwa tadi walinya orang yang gila atau semisalnya wali yang ketiga wasi yang namanya wasi yang dikasih wasiat untuk mengurusi harta orang lain wasi yang kelima nawir nawir itu orang yang ditunjuk untuk mengurusi harta wakaf mengurusi aset dan harga harta wakaf namanya nawir. Yang kelima namanya simsar. Tahu simsar? Hmm? Maklar. Ini lima. Lima pihak yang dikatakan yakumu makamal malik. Menduduki posisi pemilik barang. Entah wakilnya, atau walinya, atau nawirnya, atau wasinya, atau simsarnya. Lima ini ya Evan, posisinya sama kayak pemilik barang. Akadnya dia sama dengan akadnya pemilik barang. Tidak ada masalah. Paham dong? Paham ya Baik. Di sini muncul sekian banyak masail. Masalah yang cukup banyak terutama di zaman sekarang ini. Baik. Di zaman sekarang Evan lagi marak yang namanya Toko-toko online. Ya. Betul ya? Ya, toko-toko online. Ada namanya Lazada. Ada lagi apa ya, Pak? Hah? OLX. balik lagi ya, Pak? media. Ada lagi ya, Pak? Bagus. Toko bagus, eh? Tadi itu. Alhamdulillah. Banyak yang namanya toko-toko online. Toko ini kan memasarkan barang-barang milik toko-toko yang lain. Begitu ya. Dengan semua yang punya usaha itu sama dia. Misalkan Lazada, di belakang dia sekian banyak produsen. Berbagai macam yang dia jual. Plus dia juga menjual barangnya sendiri. Paham ini? Tayyib, barakallahu fikum. Sekarang mau pertanyaan. Antum menghubungi Lazada. Pesan barang. Saya memerlukan barang ini. Ya Allah, alat penyedot tubuh. Hmm, gitu ya. Paket cil atau namanya apa barangnya itu. Hah? Vakum cleaner. Masya Allah. Iya wis. Itulah nama alatnya, mereknya kok. Wah, antum ini. Tapi kan oh, kok. ya dikit-dikit tahu tahu bahasa Inggris saya kan. Ya. Itu nama alatnya, fungsinya. Albi ada merek apa? Atau mungkin saja. Saya perlu alat ini. Uh, saya memerlukan tiga item. Lazada tidak mengeluarkan seperti itu. Dia hubungi pabriknya. Nah, gitu ya. Dari pihak pabrik langsung kirim ke antum. Gitu kan? Antum bayar kemana? Bayar ke Lazada. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa ini? Jangan lupa. Tadi kita sudah membahas dua perkara. Dilarang menjual sesuatu yang belum yang, yang, bukan miliknya dia. Yang kedua, dilarang jual beli yang belum dia terima barangnya. Masih ingat? Belum terima atau belum, belum dipindahkan. Sekarang antum menghubungi Lazada atau OLX atau Tokopedia atau yang semisalnya untuk sebuah barang tadi. Dari dia mereka menghubungi langsung pabriknya. Pabrik kirim kepada antum, antum bayar ke Lazada. Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya apa? Tidak boleh kenapa? Karena barangnya belum sampai ke Lazada. Lazada tidak memiliki barang tadi. Ah, ya apa ini? Antum? Hah? Tidak tahu tahu apa nggak boleh? Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Paranya belum dimiliki oleh Lazada tadi. Masya. Semua mengatakan tidak boleh. Boleh. Kenapa boleh? karena posisi Lazar sebagai maklarnya, sebagai jasanya. Masya Allah. Yang roji yang mana ya kan? Yang roji adalah harus dirinci. Harus dirinci. Antum harus tahu dulu pada kasus transaksinya antum itu. Lazada posisi sebagai apa? Jangan lupa dia menjualkan barang-barang milik semua pabrik yang, yang terkait dengan dia dan dia juga mengeluarkan barang sendiri lah jelas secara pribadi maka harus dirinci Endom Harus dirinci. Kalau Lazada itu adalah statusnya wakil pabrik tadi atau nadirnya atau walinya atau wasinya atau cabangnya atau makelarnya di sini tidak ada masalah Posisi Lazada sama dengan pabrik pemilik barang. Dari antum langsung ke pabrik boleh, langsung ke Lazada boleh. Pabrik langsung kirim ke antum boleh. Lazada kirim ke antum boleh. Antum bayar ke pabrik langsung juga boleh. Bayar ke Lazada juga ada masalah. Kenapa? Dikarenakan posisinya sama. Lazada pada kas tersebut, barang itu posisinya sama pemilik barang. Kayak itu. Tetapi kalau lazada itu posisinya bukan sebagai wakil atau wasi atau nabur atau simsarnya pabrik, dia sebagai penjual independen, maka dia harus mengambil barang dulu, dimasukkan di Lazada, baru dikirim oleh Lazada kepada antum. Tidak boleh dengan cara dropship langsung pabrik harus lewat Lazada. Itu kalau Lazada posisinya sebagai apa? Sebagai penjual independen. Paham ini? Apa kan? Selama ini Lazada sebagai apa? Sebagai apa? Tokopedia sebagai apa? OLX sebagai apa? Sebagai penjual. Bukan wakilnya pabrik. Yakin? dicek dulu dicek dulu dicek dulu setahu saya kalau yang dia jual barang-barang pabrik posisi dia sebagai maklarnya atau wakilnya atau cabangnya ketika yang dia jual produknya dia pribadi dia sebagai penjual agar dia harus kirim barangnya dia pribadi langsung kepada pihak masyarakat atau konsumen paham saya? kok diam saja paham ini? Muncul sekarang pembahasan yang berikutnya. Apa hukumnya yang namanya dropship tadi? Hukumnya apa ya, kan? Antum pesan barang kepada si Fulan, si A, si A nggak punya barang, lari kepada si B, si B dikirim ke antum. Kan gitu. Hukumnya apa ini? Hukumnya dirinci. Si A itu apanya si B. Kalau si A itu adalah wakilnya si B, cabangnya, faraknya si B, wasinya, walinya, nabirnya, atau maklarnya, maka diperbolehkan. Dikarenakan A, B sama saja. Tapi kalau A itu seorang penjual, independen, ya nggak ada hubungannya sama, sama siapapun, kemudian dia ambil barang kepada orang lain, tidak boleh dia jual langsung, dia kirim dari si B langsung pada antum. Terima dulu oleh dia, baru dikirim kepada konsumennya dia secara pribadi. Paham belum? Dirinci dengan dua keadaan tadi. Apa hukumnya jadi maklar? Jawabannya? Hah? Apa hukumnya? Boleh. Tadi kan disebutkan tadi, posisinya sama dengan boleh. Otomatis boleh atau jadi maklar. Diperbolehkan jadi makelar. Yang tidak diperbolehkan dengan nas hadis adalah engkau orang kota memakelari barangnya orang pedalaman. Adalah yesus Mengatakan nah an bayil hadir libad. Rasul melarang orang hadir, orang kota menjualkan barangnya orang pedalaman. Illatun nahi, sebab larangannya dikarenakan orang pedalaman tidak tahu harga pasar di kota dikhawatirkan terjadi yang namanya penipuan. Paham ya? Orang pedalaman biasanya ngurusi oh, ayam, kambing, sapi, ayam, kambing, sapi, kehidupan dia apa adanya, biasa ah, sederhana ya, tidak pernah ngomong banyak. Suatu kali dia jual sapinya, bayangannya sapinya sapinya itu murah saja paling juga pegang sejuta aja sudah kayak uh kayak banget gitu ya Padahal sapi sekarang ini harganya mahal. Hampir tuh 20 juta itu harganya. Nah, yang paling kecil 15 juta. Lumayan itu. Datang ke pasar di kota itu jual, Dimakelari makelari orang kota. Orang kota ngerti. Ini orang kasih sejuta juga seneng. Apalagi dikasih uangnya itu yang lima ribuan. Kan banyak. Nah, harus itu. sudah, Kasih. Ini pak. Aku sekian. Uh, Orang desa, uh, banyak sekali. Berapa ini? Hitung-hitung. Masya Allah. Kok gak habis-habis hitungnya ini? Banyak banget. Lagi mana? Satu juta ya kan? Numpuk banyak itu. Cukup. Seneng dia pulang bawa gitu. Yang orang kota, ketawa-ketawa aja. Dasar orang pedalaman. Itu diharamkan dengan nas hadis. Barakallahu itu. Artinya kata para ulama yang selain itu diperbolehkan yang namanya simsar. Nah, terkait dengan maklar barakallahu itu harus memaklari akad-akad yang halal. Barang-barang yang halal itu jelas tidak boleh dia menjadi maklar untuk barang-barang yang haram atau melanggar syariat. Yang kedua, maklar diperbolehkan untuk meminta komisi fee entah uh, langsung dari pihak penjual atau dia menetapkan presentasinya. Yang berikutnya, maklar harus diketahui oleh pihak penjual atau pembeli. Atau pembeli. Tidak perlu tiba-tiba dia minta. Harus diketahui dengan persetujuan, dengan keridoan, dengan restu penjual dan pembeli. Dia bisa menjadi maklar kedua belah pihak. Atau sebagian pihak. kasih misalnya ya? Nah, misalkan ada orang mau jual mobilnya ini. Hah? Sini, saya, saya yang jualkan. Gimana? Saya cari untung sendiri atau dapat fee? Ya sudah, kamu jual di mobil 120 juta, kamu dapat 10%. Ya sudah. Sudah kamu yang jualkan, maka dapat pembeli, sudah. Ngomong sama dia, deal selesai, dapat 10% dari dari 120 juta. Ketemunya berapa ya, Pak? 12 12 juta. Uh, besar ya. Hah? Sekali jual, sekejap 12 juta. Sehari dua kali aja sudah 24 juta. Dikalikan, oh, <laughs> sudah banyak <laughs> gitu ya. Luar biasa. Itu makhluk yang kelas dia, ya. Atau dia minta persentase. Atau terserah bagaimana kesepakatan dia dengan penjual tadi. Di sini diperbolehkan dia transaksi dengan para konsumen, langsung akad dan Segala macamnya diperbolehkan dikarenakan posisinya sama dengan pemilik pemilik barang. Al-muhim ketentuannya orang yang akad, orang yang akil, balik, rosid, merdeka, orang yang akad pemilik barang atau yang menduduki posisi pemilik pemilik barang. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Apa hukumnya jual beli online? Apa hukumnya jual beli online? Zaman sekarang lagi online ya. Apa hukumnya ya kan? Boleh bang nggak boleh? Jawabannya? Dirinci lagi. Apa rinciannya? <laughs> Serba dirinci. Apa rinciannya? <laughs> Apa rinciannya? Apa ketentuannya? Ketentuannya yang pertama jelas. Pembelinya siapa? Penjualnya siapa? Supaya tidak ada yang namanya manipulasi dan rekayasa. Dua, barang yang diperjualbelikan bukan termasuk barang yang harus diserah terimakan di tempat. Nanti akan kita kaji pada poin berikutnya. Tiga, kalau uh, mereka dari sebagai penjual, maka barangnya harus dikirim oleh penjual kepada pihak konsumen pembeli. Tidak boleh menggunakan orang lain uh, yang bukan pemilik barang. Uh, bukan orang lain uh, yang terkait dengan pembahasan di atas semacam dropship tadi itu ya. Barakallah. Ini ketiga ketentuan yang disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan jual beli online dan itu kaitannya dengan pembahasan riba kita kaji sekarang pada ketentuan yang keempat yang disebutkan oleh muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah taala persyaratan yang keempat wa min syurutil bai'i aidha alla yakuna fihi riba. Termasuk syarat-syarat jual beli ialah tidak ada unsur riba padanya. An Ubadah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى رواه مسلم كذا رسول الله emas dengan emas, perak dengan perak, bur tepung dengan tepung, syair dengan syair, tamar kurma dengan kurma, milah garam dengan garam. Ini harus mislan bimislin sawaan bisawa harus sama takarannya, sama timbangannya, sama ukurannya. Harus sama. Apabila berbeda jenisnya, maka silakan kamu perjualbelikan apabila ya dan diadin serah terima di tempat. Barang siapa yang menambah atau minta tambahan, maka sungguh terjatuh dalam riba. Baik, dalam hadis ini Alhamdulillah. Ar-Rasul sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kepada kita tentang asnaf ribawiyah, barang-barang yang terkena hukum riba. Barang-barang yang terkena hukum riba. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga buru, tepung, gandum, yang keempat syair, biji-bijian syair, yang kelima tamar, kurma, yang keenam milah garam. Ini enam barang yang terkena hukum riba. Gitu. Para ulama di zaman sekarang ini mereka memasukkan mata uang termasuk emas dan perak. Digabungkan dengan emas dan perak dikarenakan sama-sama nakdain sebagai alat bayar. para kelas itu. Sehingga tujuh. Mata uang, emas, perak, bur, syair, tamer, dan garam. Baik. Pertanyaannya, apakah dikiaskan dengan yang lain? ataukah asnaf ribawiyah itu hanya ini saja? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur kebanyakan fukoha mengatakan dikiaskan dengan yang lain. Bisa dianalogikan dengan yang lain. Lalu mereka ikhtilaf. Apa bobitnya? Ada mengatakan yang terkena hukum riba semua yang makil dan mauzun makil yang ditakar, mauzun yang ditimbang. Semua yang ditakar, semua yang ditimbang kena riba. Ada lagi yang mengatakan yang terkena riba al-muddakhar yang disimpan. Barang-barang yang disimpan ini kena riba. Dan yang lain-lainnya. Mereka ikhtilaf dengan, dari sekian banyak pendapat yang ada. Intinya bisa dianalogikan dengan yang lain pendapat sebagian ulama sebagian kecil ulama kita barakallahu fikum menyatakan asnaf ribawiyah ini tidak bisa dikiaskan dengan yang lain hanya itu hanya itu barang-barang yang terkena riba uang emas perak bur syair kurma garam hanya ini selebihnya tidak ada yang namanya hukum riba wallahu taala alam bisawab Al-Mu'allif Al-Mu'allif rahimahullah Merajikan pendapat jumhur ulama dan beliau menggunakan kaidah makil dan mauzun. Semua yang ditakar, semua yang ditimbang itu terkena hukum riba. Barakallahu fikum. Naam, wallahu taala alam bisawab. Baik, Riba ini perlu dirinci yang cukup panjang ya, Pak. Kalau seandainya majelis kita ditutup dengan pembahasan riba saja sudah lumayan dengan penambahan poin-poin tadi. Baik, riba itu ada dua macam. Ini kalau ada papan tulis bagus. Wah, oh, ada itu cocok. Itu ada spidolnya lebih senang lagi ya. Nah, coba cari spidolnya. Nah, penghapusnya ada spidolnya taruh sebelah sini. Tak kasih gambar. Riba dibagi dua. riba ala naw'ain. Riba dibagi dua. Yang pertama adalah riba dain. Riba ad-dain. Riba dalam bentuk utang piutang. Riba dalam bentuk utang piutang. Yang ini ma'ruf ya. Utang 10 bayar 11. Ini riba. <clears throat> Namanya riba apa ya, Pak? Namanya riba jahiliyah. Ini ada dua bentuk. Ada dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah ribanya disebutkan di awal. Di awal akad pinjam meminjam. Misal, saya pinjam uang kepada antum satu juta. Di awal akad sudah disebutkan. Satu juta Ustaz, tempo sebulan bayar 1,1. Langsung di awal. Ini riba jahiliyah. Jelas ribanya. Paham Yang kedua, tidak disebutkan di akad, di awal akad. Pinjam sejuta, bayar sejuta. Itu di awal akad. Tapi ketika jatuh tempo, ternyata tidak bisa membayar hutang, maka dia mengatakan imma antakbi wa imma anturbi. Kamu bayar hutang kamu kalau tidak, tambahi lagi. Itu di akhir tempo. Begitu jatuh tempo, mana? Oh, tidak bisa. Ya sudah, tak kasih tempo berikutnya, tapi 1,2. Tambah jumlahnya. Bulan depan, tidak bisa lagi. Mana? Tidak bisa. Ya sudah, bulan depan berikutnya, tapi jadi 1,4. Terus begitu. Beranak pinak. Itu namanya riba jahiliyah. Namanya riba dain, riba dalam bentuk utang piutang. Paham tuh? Nah, sehingga yang dilakukan oleh rentenir rentenir yang ada pada bank-bank konvensional itu semuanya riba jahiliyah. Jelas ribanya. Pinjam uang 10 juta, bunganya dua persen, bunganya tiga persen. Gitu ya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan 0% bunganya. 0% bunganya. Tapi ketika jauh-jauh tempo tidak bisa bayar, tambah lagi uangnya. Sama saja. Juga riba jahiliyah. Termasuk dalam riba ini ialah riba korob. Riba dalam bentuk pinjam meminjam. Baik uang ataupun barang. Kaidahnya katanya para fuqaha, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua akad pinjam meminjam. Akad pinjam meminjam baik uang atau barang atau yang lainnya yang mengandung unsur kemanfaatan itu namanya riba. Pinjam 10, bayar 11, riba, jelas. Baik. Saya punya pulpen. Pulpen mereknya apa ini, Pak? Pilot. Nah, iya, merek Pilot. Saya pinjam. Pak, pinjam polpennya ya Pak ya. Saya pinjam. Nanti selesai tak kembalikan Pak. Dia mengatakan, labas tak, antum pinjam satu pilot, kembalikan dua pilot. Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Kenapa? Ada unsur kemanfaatan. Tapi saya pinjam satu pilot. Harganya berapa ya Pak? Seribu ya? Hah? Harganya berapa? Seribu ya? ribu. Kata antum, silakan antum pinjam habiskan Ustaz, tapi nanti diganti yang merek yang merek Snowman. Yang merek apalagi begitu. Yang harganya berapa ya, Pak? 5000. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Walaupun sama-sama satu, tapi beda kualitas riba. Paham dong? Baik. Saya beli polpenya Bapak ini, Pilot 2. Dua polpen. Saya bayar dengan satu polpen milik saya. Saya beli polpen satu, eh, saya bayar polpen satu, dapat polpen dua. Hukumnya apa ya, Hukumnya apa ini? Hukumnya boleh. Itu jual beli bukan punya meminjam. Kan nggak apa-apa cari untung ya. Jual beli nggak ada masalah. Tapi pinjam meminjam nggak boleh. Pinjam satu, balik satu pinjam pilot, balikan pilot. Paham tuh? Ada Itu kaidah riba dalam bab pinjam meminjam. Kullu qardin jarra nafa'an bahwa riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka riba. Baik lebih jumlahnya atau lebih kualitasnya. Riba. Antum pinjam kepada seorang emas 10 gram 24 karat. dikembalikan 10 gram emas 22 karat. Namanya apa ya? Yang gak bakal mau orangnya. Mau rugi. Kebalik. Pinjem emas 22 karat 10 gram. Disuruh bayar emas 10 gram juga. Tapi 24 karat. Hukumnya apa ya? Hukumnya riba. Ada unsur kelebihan kualitasnya tadi. Paham tuh? Termasuk dalam bab riba ini ialah dalam bab pegadaian. Anda harus camkan baik-baik. Di pegadaian sekarang ini yang yang katanya pegadaian syariah. Pinjam uang di pegadaian 0% bunganya. Tapi jaminan yang antum berikan kepada pihak pegadaian dimanfaatkan. Adalah yesus. Antum punya sawah ladang satu hektar. Antum nggak punya fulus, antum perlu uang uang tunai. Datang ke pihak pegadaian. Pak pinjam uang berapa pak? 100 juta. Apa jaminannya? Jaminan saya sawah satu hektar. Ya sudah, dikasih ini 100 juta. Bunga 0 persen. Jadi kan? Tapi kemudian sawahnya antum yang satu hektar disewakan oleh pihak pegadaian. Uang sewanya diambil pegadaian. Hukumnya apa ya? Hukumnya riba. Hukumnya riba. Faedahnya dari hasil sewa tadi. Atau digarap oleh pihak pegadaian. Dengan tanpa bayar ongkos sewa. Ya hukumnya apa ya? hukumnya riba. pinjam 100 juta, baliknya sama, tapi dia dapat faedahnya apa? Bisa menggunakan tanah tadi untuk digarap sebagai sawah. Sama dengan tadi, kullu qardin jarra naf'an huwa riba. Paham tuh? Ada mafhum. Kecuali kalau dari pihak pegadaian merawat tanahnya antum, merawat ternaknya antum, maka dia boleh meminta uang administrasi uang pemeliharaan dan segala macam sesuai dengan yang dikeluarkan antum harus membayar uang pemeliharaan ini semuanya namanya riba jahiliyah namanya riba dain riba utang piutang atau riba qarab pinjam meminjam atau riba rahn riba pada pegadaian semuanya haram semua ayat hadis yang menerangkan masalah riba ini yang kali pertama disebut. Barakallahu Yang kedua, disebut dengan riba baik riba dalam akad jual beli ini dibagi dua lagi ada riba fadl ada riba nasi'ah nah ini harus saya tulis gimana caranya supaya dengaran suaranya antum ini saya bawa satu yang mana yang harus saya bawa ini sama yang ini? Atau dua-duanya? Apa dua-duanya? Ya udah dua-duanya, enggak apa-apa. Ikhlas kok saya. Ikhlas kawan dua Kalau enggak, enggak panjangnya ya ini aja dia. Baik. Riba al-bai' riba dalam perkara jual beli dibagi dua. Yang pertama namanya riba fadl riba fadli ikhwan melebihkan sesuatu yang seharusnya sama timbangan, takaran dan ukurannya. Melebihkan sesuatu yang seharusnya sama takaran, timbangan dan ukurannya. Namanya fadl. Riba nasiah atau riba tempo ialah ada tempo ada tempo waktu, jeda waktu yang seharusnya diserah terimakan di tempat. Untuk mengetahui riba fadl, riba nasiah, maka kita harus menjelaskan tentang barang-barang yang terkena hukum riba. Tadi disebutkan sama Rasul ada enam, yang ketujuh disebutkan oleh para fuqaha. Yang pertama adalah fulus, Mata uang nukut. Yang kedua zahabun yaitu emas. Yang ketiga fiddah yaitu perak. Ini kismun Bagian pertama. Yang keempat, hur. Yang kelima, syair. Yang keenam, tamar, korma, Yang ketujuh, milh, garam. Yang ini tepung, gandum. Yang ini biji, syair. Yang ini kurma, yang ini garam. Yang ini dismuthani. Bagian nomor dua. Yang pertama disebut nakdain. Bagian dikasih nama nakdain alat bayar. Yang ismuthani yang kedua disebut dengan at'imah. Makanan. Nah. Ayam dong? Pada kisah awal, pada macam yang pertama, nukut mata uang, ini jinsun. Jenis tersendiri. Zahabun emas jinsun, jenis sendiri. Fibah perak jinsun, jenis sendiri. Berarti ada tiga jenis jenis mata uang, jenis emas, jenis perak. Ini juga begitu. Pada pembahasan makanan, tepung bur, jinsun, jenis. Biji syair, jinsun, jenis yang lainnya lagi. Tamar, kurma, jenis yang lainnya lagi. Milah, garam, jenis yang lainnya lagi. Ada empat, empat jenis. Total semuanya tujuh jenis. Sampai sini Pak? Baik. Kalau Anda paham ya? Kaidahnya yang pertama. Apabila terjadi akad jual beli sejenis Tolong camkan baik-baik. Apabila terjadi akad jual beli dengan barang sejenis mata uang dengan mata uang. Dan ingat, masing-masing mata uang jenis sendiri-sendiri. Rupiah jenis sendiri, dolar jenis sendiri, rial jenis sendiri dinar sendiri. Semuanya sendiri-sendiri. Kaidah yang pertama, ketika terjadi akad jual beli dengan sejenis emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, rupiah dengan rupiah, maka harus ada dua syarat. Gimana cara saya nulisnya, Ikhwan? Kaidah pertama, bila terjadi akad sejenis. Maka ada dua syarat. Yang pertama, harus tanaful Sama takaran dan timbangannya. Namanya tamathul. Tamathul. Yang kedua, harus serah terima di tempat Namanya takabub. Paham ya? Kalau aku beli emas, dibayar emas. Perak, dibayar perak. Uang, dibayar uang. Juga yang ini. Bur, dibayar bur. Syair, dibayar syair. Korma, dibayar korma. Garam, dibayar garam. Namanya sejenis. Maka harus dua syarat harus sama takarannya atau timbangannya tamatul. Yang kedua harus serah terima di tempat. Ayo dong. Baik. Maka ketika terjadi selisih timbangan, selisih takaran itu disebut dengan riba fadl. Paham ini? Saya kasih tanda silang. Kalau menyelisihi ini menyelisihi poin pertama yang sama takaran dan timbangannya namanya riba fadl. Kalau ternyata tidak diserah terimakan di tempat, ada tempo namanya riba nasiah yang tidak sesuai dengan poin kedua namanya riba nasiah. Nah, kalau dua-duanya nggak terpenuhi, ada selisih timbangan dan tidak diserah terimakan di tempat. Namanya riba dua-duanya. Riba fadl plus riba nasiah. Contoh, saya beli emas, saya punya emas lantakan, emas batangan ya kan Ini ada 100 gram. Ini mau saya pakai untuk membeli emas perhiasan yang dari anting, yang dari apa namanya? apa namanya? cincin, gelang, kalung segala macamnya. Emas batangan saya 100 gram 24 karat. Saya minta kepada penjual emas itu berbagai macam e, perhiasan. Ternyata dia hanya memberikan kepada saya sebanyak 90 gram. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa, Ivan? Ya, Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Riba apa namanya? Riba fadl. Ada selisih timbangan. Sebab jual belinya emas dengan emas. Syaratnya harus sama takaran, timbangan dan ukurannya. Tarak lagi. Paham belum? Ada kelebihan namanya fadl. Ternyata dalam kesempatan yang lain emas batangan 100 gram itu bisa saya ambil emas perhiasan juga 100 gram. Tapi tempo. Saya disuruh menyerahkan emas batangan, tapi nanti menerima emas perhiasan pekan depan. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Riba apa namanya? Namanya riba nasiah. Jadi harus dua syarat. Mudah ini. Bapak beli kurma. Bapak beli kurma tamer itu, kurma-kurma kering itu. Punya satu ton kurma. Dipakai untuk membeli kurma rutop. Tahu yang rutop ya, yang basah yang masih jen itu. Kurmanya bapak satu, satu ton. Dipakai untuk membeli kurma rutop setengah ton. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Jawabannya hukumnya riba. Namanya riba fadl ada keseimbangan. Barakulah itu. Ya Allah, kurmanya satu ton. Juga sama. Dipakai untuk beli kurma yang lain juga. Sama-sama kurma. Tamar. Satu ton juga. Tapi diserahkan besok. Hukumnya Hukumnya riba. Namanya riba? Riba nasiah. Ayo tuh? Demikian seterusnya. Jadi kalau terjadi akad sejenis dengan sejenis maka dua persyaratannya tamasul dan takabut jadi kalau antum beli emas harus dengan uh, ukuran kalau emas dengan emas harus sama gramnya dan harus serah terima di tempat. Paham ini? faedah yang kedua. Apabila terjadi apabila terjadi akad beda jenis. Tadi kan sejenis. Ini beda jenis. Tetapi di satu kisim di bagian yang sama, baik kisim alat bayar magdain atau kisim at'imah makanan, maka diperbolehkan dengan satu syarat. Kaidah kedua, bila beda jenis tapi satu kisim. Satu kisim ya. Baik kisim pertama atau kisim kedua. Maka syaratnya cuma satu. Yaitu harus serah terima di tempat. Barakallah. Bapak beli emas. Bayar pakai apa ini? Pakai uang. Emas jenis sendiri uang jenis sendiri. Tapi satu satu klub, satu kesim, satu bagian. Maka syaratnya harus takobut. Serah terima di tempat. Ini uang saya, ini emasnya. Ini uang saya, mana peraknya? Di majelis. Ini emasnya, mana peraknya? Ini peraknya, mana emasnya? Harus serah terima di tempat. Beda gram nggak ada masalah. Beda eh, kualitas nggak ada masalah. Yang penting harus serah terima di tempat. Di sini yang banyak berlaku adalah terkait dengan falas. Tukar menukar uang di moniceng, di bank dan semisal. Bapak punya yang namanya rupiah. Mau beli dolar. Sekarang kebalik punya dolar ditukar dengan rupiah. Apalagi ada rupiah aja, Pak. Nah, yang nyimpan dolar kemarin itu yang ribuan ditukarkan rame-rame. Punya dolar ditukar rupiah. Ini dolarnya mana rupiahnya. Tidak ada masalah beda harga. Di Moneceng sebelah sana kurs 14.500. Sini 1455, enggak ada masalah. Tapi harus serah terima di tempat. Nih dolarnya, ini uangnya. Paham tuh? Ketika terjadi tempo namanya riba nasiah. Di sini tidak diperbolehkan sistem transfer. Paham tuh? Sebab ada jeda waktu. Harus tempat nih fulusnya, mana fulusnya? Paham ini, Pak? Nah, ini namanya riba. E, namanya kocak kedua. Di sini antum akan bisa menghukumi terkait dengan masalah e, pertanyaan seputar trading forex. Barakallahu. Hmm, sistem forex barakallahu fikum. Kalau diklasifikasi secara hukum hukum fikihnya, forex itu dibagi dua. Ada sistem tradisional, ada sistem online. Yang umum sekarang apa? Hah? Yang sekarang yang berlaku apa? Online. Nah, ada yang tradisional. Kalau tradisional artinya antum datang ke Moniceng. Antum melihat pergerakan dolar. Wih, lagi anjlok dolarnya. Rupiah menguat. Antum beli dolar. Beri dolar berapa? Satu juta US dolar. Ini rupiahnya. Nah, simpen. Lihat pergerakan berikutnya. Naik dolarnya itu. Waktu beli dolar 8 ribu. Sekarang 14.500 langsung atau melepas. Dolar mana rupiah? Untung tradisional. Boleh dengan syarat apa ya? Dengan syarat serah terima di tempat itu tradisional. Antum datang langsung ke pihak bank, mau niceng langsung. Ini sama dengan falas yang juga tradisional. Yang kedua, forex dengan sistem online itu yang terjadi. Dunia dalam genggaman. Semuanya menggunakan huh? dunia dunia dunia maya. Para kelas sudah. Perputarannya begitu cepat. Yang namanya uang itu di atas itu. Di dunia entah berantah yang nggak tahu kemana wujudnya ya. Dalam sekejap antum untung besar. Salah mengambil langkah rugi besar. Dan itu sudah seluruh dunia. Antum di sini Jakarta. Tik oke. Okay. Sok oke. Okay. Untung. Yang semacam ini ya ikhwan tidak diperbolehkan dikarenakan apa? Satu, tidak serah terima di tempat. Yang sistem online pasti sistem transfer. Yang kedua, ada unsur spekulasi tinggi di situ. Ada unsur perjudian sana. Untung, rugi, kadang untung, kadang rugi. Tapi yang paling penting tidak ada unsur takabut di sini. Tidak ada serah terima di tempat di sini. para kawan Paham ya, Nah, atau juga terkait dengan ini. Antum beli garam dibayar dengan kurma atau beli kurma dibayar garam atau semisalnya juga sama dengan tadi. Harus serah terima di tempat dan boleh selisih. Dikarenakan lain jenis kata Rasul fa idza ikhtalafatil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kanat yadan biyadin. Paham ini? Baik. Kaidah yang ketiga. Apabila terjadi akad antara kisim pertama dengan kisim yang kedua, baik kisim ya, bagian. Apabila terjadi akad antara kisim pertama, emas, perak, mata uang, dengan kisim yang kedua, makanan, tepung, syair, kurma, garam, maka tidak ada persyaratan. Bebas. Bisa selisih takaran dan timbangan, bisa juga utang, tidak serah terima di tempat. Antum beli kurma, dibayar uang, tidak ada masalah, bebas. Antum beli garam, dibayar uang, nggak ada masalah. Ini semuanya menggunakan hadis tentang sistem salam. Dulu zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mereka menggunakan sistem salam untuk jual beli kurma. Dibayar dengan dinar dan dirham. Barakallahu Sehingga untuk yang ketiga tidak ada persyaratan sama sekali. Paham ini? Hah? Paham ya, Pak? Jadi di situ ada riba fadl. pada poin pertama. Kaidah pertama ada riba fadl. Riba nasiah pada poin kedua. Oke, dari kaidah pertama dan juga pada kaidah yang kedua. Ini namanya riba baik riba pada akad jual beli. Paham ini? Eh? Baik. Kita masuk ke warung. Warteg. Warung Padang. Warung Sunda. Warung Jawa. Warung Madura. Warung lah pokoknya. Eh? Sudah kita pesan makanan. Lauk, minum. Kita makan. Bayarnya nanti. Bayar pakai apa, Evan? Pakai uang. Bayarnya nanti. Boleh apa boleh? Hah? Boleh apa nggak boleh? Boleh. Kenapa nggak boleh? Dikarenakan yang namanya nasi, yang namanya ikan, yang namanya ayam bukan termasuk bukan termasuk barang riba. Kalaupun termasuk barang riba, beda kisim, beda bagian, uang bagian sendiri, makanan bagian sendiri, tidak ada masalah. Ini perlu saya sebutkan. Ada sebagian pihak yang salah paham dalam memahami riwayat tadi. Sehingga kalau antum datang ke warung, pesan makanan, minuman harus bayar dulu, baru kemudian dimakan. Kalau makan baru bayar, riba nasiah. Itu namanya pemahaman yang keblinger. Hati-hati. Hati-hati. Itu pemahaman yang keblinger. Paham ya kan ya? Ada Baik, saya kepingin beli kurma rutop. Di rumah saya dikasih pembagian sama ikhwan, dikasih pembagian sama pondok, dikasih pembagian sama yang lainnya. Kurma banyak banget. Ya habis ya kan. Banyak sekali. yang kaleng, ada yang plastik, ada yang karung. Uh, kurma banyak. Saya kepingin rutop. Kalau saya gunakan tamar untuk beli rutop, beda takaran riba, pabel. Gimana solusinya? Hah? Solusinya jual dulu korma tadi pakai uang, jual ke orang pakai uang, uangnya dibelikan berupa dinar. Terjadi di zamannya Rasul SAW sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala Beliau memiliki kurma biasa 2 kilo. Dipakai untuk membeli kurma rutop yang bagus sekilo. Ketika disampaikan kepada Rasul mengatakan Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Wah, wah, wah kata beliau. Ini yang namanya riba, ini yang namanya riba. Jual dulu kurma kamu, baru kamu belikan dengan uang tadi rotok yang kamu inginkan. Itu nas hadisnya Rasul Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Paham ya, Saya mau tanya lagi Ya walaupun bukan di negaranya Antum Adanya di negara-negara yang ada kormanya. Antum memiliki kurma di rumah ini. Antum datang ke kebun kurma, di pohon itu ada rutop. Apa hukumnya? Kita beli rutop yang di pohon tadi, dibayar dengan kurma yang di rumah yang dibawain. Hukumnya apa ya? Ada gambaran enggak? Nah kan, ya kan antum orang Indonesia. Di rumahnya antum itu banyak sekali kurma, kurma biasa. Kurma biasa. Antum kepingin kurma basah yang masih muda di rooftop itu pak. Kan lebih enak ya pastinya. Antum nggak punya uang. Datang ke kebun kurma tadi. Bilang kepada pemiliknya, Pak, itu rooftop yang di pohon itu pak. Mau saya beli pak ya? ya di pohon itu saya bayar dengan ini kurma saya yang di keranjang ini. Hukumnya apa ya Pak? Hukumnya apa ini? Kok diam saja? Hukumnya apa ini? Hukumnya apa? Tadi lancar jawabannya. Sekarang ngadat ya apa sih? Hukumnya apa? Yang ini kurma biasa, yang itu kurma basah masih muda, rutop. Hah? Dirinci, apa rinciannya? Sama-sama kurma. Iya. Itu, itu, itu, itu namanya solusi, Pak. Sudah ada solusinya. Sekarang ini hukumnya apa dulu ini? Kalau boleh kan kenapa juga cari solusi? Oh, boleh. Kalau nggak boleh baru solusinya jual tamarmu, uang dibelikan rutab. Ini enggak. Apa hukumnya? Jawabannya apa? jawabannya tidak diperbolehkan. Ini yang disebut dengan muzabanah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ul muzabanah. Rasul melarang jual beli sistem muzabanah yaitu syira'ut tamr di fi ru'usin nakhl. Anda membeli buah yang di pohon kurma itu dengan kurma yang ada di keranjang di bawah ini. Hadalah ya juz. Muzabana tidak diperbolehkan termasuk riba. Apa ribanya? Riba fadl. Yang ini kurma biasa, yang itu kurma rotop yang lebih istimewa. Terkadang takarannya juga berbeda. Anggap yang ini 10 kilo, yang itu 10 kilo. Ketemunya bakal beda. Ketika rutop tadi itu mengering, menjadi susut timbangannya. Nah, nah, itu disebutkan dalam perintah kata Rasul kalau rutop ini kira-kira kering, sama kan dengan tamar kamu? Beda ya Rasulullah. Maka tidak boleh. Itu namanya muzabana. Nah, sistem muzabana ini dikecualikan. Dikecualikan yang namanya bayul araya. Namanya bayul araya. Apa itu? Al araya ya sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Menjual uh, membeli rutop yang ada di pohon dengan kurma yang dibawa. Diizinkan dengan persyaratan. Diizinkan dengan persyaratan. Yang pertama, miskin. Yang punya tamer, orang miskin. Muhtaj, sangat perlu dengan yang namanya rutop. Paham tuh? Jadi yang mampu-mampu, yang bisa beli itu nggak boleh. Yang miskin. Dua, takaran sama. Takaran sama. Yang ketiga, panen langsung. Begitu diiakan, langsung diambili rutopnya, tampaknya dikasihkan kepada pemilik kurma. Barakallah. Itu khusus dikecualikan oleh Rasulullah SAW, tapi dengan persyaratan tersebut. Dan yang berikutnya tidak boleh lebih dari lima wasak tidak boleh lebih dari lima wasak. Barakallahu Paham tuh? Lima wasak sama dengan 60 sok sama dengan 240 uh, eh, satu sok sama dengan 4 put berarti sama dengan 200 berapa ya Pak? 60 hmm, sok 60 dikalikan 4 berapa ya Hah? 240 mut 240 mut satu mut itu sepenuh dua telapak tangan berarti berapa ya Pak? ya segitu lah bilangannya <laughs> segitu itu tidak boleh lebih dari lima wasak ini pengecualian dari yang namanya al muzabana al barakallahu Paham ya, Ada mafhum. Ini secara global terkait dengan masalah yang namanya riba. Ada riba. Pinjam meminjam, ada riba. Jual beli. Ini perinciannya. Barakallah. Syarat yang terakhir. Saya bawakan dengan global. Waktunya sudah semakin mepet. Syarat yang terakhir kata Jamalif rahimahullah Wa minasyurut alla yaqa'al 'abdu 'ala muharramin syar'a. Akad jual belinya tidak boleh pada sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Akad jual belinya tidak boleh pada sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Bisa jadi yang diharamkan itu adalah zat barangnya. Berarti tidak boleh jual beli barang-barang yang diharamkan dalam Islam. Ini semua perkara-perkara diharamkan dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh jual beli patung berhala, tidak boleh jual beli apa namanya eh, tanda-tandanya orang-orang kafir, salib misalnya. Tidak boleh menjual belikan sesuatu yang padanya ada ciri-ciri khas orang-orang kafir. Ini semua diharamkan secara syar'i. Tidak boleh beli, jual beli khamr. Tidak boleh jual beli babi. Dan yang semisalnya. Dari semua yang diharamkan secara syariat. Juga tidak diperbolehkan jual beli sesuatu yang haram dimakan untuk dikonsumsi. Tidak boleh jual beli darah untuk dikonsumsi. Tidak boleh jual beli apapun yang diharamkan untuk dikonsumsi. Paham dong? Jadi dikatakan haram pada zatnya. Tetapi kalau perkaranya haram pada zatnya diperjualbelikan bukan dikonsumsi untuk sebuah kemanfaatan mubah yang lain maka diperbolehkan ala rajih dengan pendapat yang rajih. Hah? Contohnya apa ya, Pak? Hmm? Apa hukumnya makan uh, makan apa ya, kan? Wajar, habis habis makan, habis makan terakhir jadi jadi kan ya. Nah, gitu ya kan Apa hukum jual belinya kotoran manusia? Jawabannya, kalau dikonsumsi boleh. Tapi kalau digunakan untuk yang namanya pupuk maka diperbolehkan. Di ada kemanfaatan mubah halal ada halal atas. Atau yang kedua, diharamkan dikarenakan mengandung unsur al adawah wal baghdha. Akad jual beli tadi diharamkan karena akan mengundang permusuhan, mengundang kebencian, mengundang pertikaian. Ini diharamkan. Seperti membeli sesuatu yang sedang diakad belikan saudara kita. Menjual yang sedang diakad jualkan teman kita. Itu tidak boleh. Dikarenakan akan mem, apa, menimbulkan amarah dan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Jual beli sistem najis juga demikian. Ini semuanya alasannya para ulama adalah dikarenakan e, memunculkan permusuhan di kalangan kaum muslimin. Dimasukkan di dalamnya para ulama Jami anwa'il ghish. Segala bentuk macam-macam tindakan tipu menipu. Ghish. Semuanya tidak boleh. Dengan berbagai macam bentuk, modus dan variannya. Tidak boleh. Yang namanya ghish. Ghish. Haram. Man ghasyana falaysa minna kata Rasul. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk golongan Barakallahu Termasuk di dalamnya ialah jami' at-tahayyulat al riba. Segala bentuk hilah-hilah rekayasa-rekayasa untuk riba atau untuk perkara yang batil. Ini tadi perbolehkan barakallahu. Ini secara global yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala terkait dengan masalah riba. Panjang ya pembahasannya dan e, apa yang disebutkan oleh mu'alif tadi dirasa cukup terkait dengan syarat-syarat jual beli. Maka kewajiban kita dikarenakan jual beli itu merupakan perkara yang keseharian, kita harus mengetahui syarat-syaratnya tadi. Kalau terpenuhi semua syaratnya, maka sah jual belinya. Kalau satu saja nggak terpenuhi, maka tidak sah jual belinya. Barakallahu fiikum. Karena membahas masalah fikih jual beli ini sangat penting dikarenakan jual beli sesuatu yang harus kita hadapi tiap harinya. Yang kedua dikarenakan langsung berkaitan dengan ma'isyah kita, nah, kehidupan kita, kebanyakan kita mesti berbuat demikian sehingga menyangkut halal haramnya usaha kita itu sehingga harus selalu dikaji dan dibahas terkait dengan fikih jual beli ini karena binaan Allah supaya akad kita sahih dan supaya maisha kita juga sahih. Wallahu taala alam bisawab. Ini secara global tema yang ada. Selebihnya bisa dipertanyakan dan semoga bisa dijawab pertanyaan antum tadi. Monggo. Thank you.